Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata Kemudian orang tua memerintahkan, "Wahai anakku, jangan kau nikah." Nabi yang mulia sallallahu perintahkan, "Wahai pemuda yang mampu nikah, nikahlah." Kalau kita ikuti Nabi yang mulia sallallahu maka tidak dikatakan kita hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Karena dalam rangka mengikuti syariat Rabbul Alamin. Dalam rangka memelihara agama kita. Dalam rangka memelihara kesopanan diri. Dalam rangka memelihara secara umum masyarakat kaum muslimin, tertib masyarakat kaum muslimin. Tidak kacau, tidak rusak karena timbulnya kerusakan. Salah satu kerusakan yang timbul di tengah-tengah masyarakat adalah pergaulan hubungan antara laki dan wanita yang tidak beraturan. Jadi tidak diatur oleh agama dengan dengan nikah. Kalau kiranya orang tua wanita tidak mau mewalikan dan alasannya tidak syar'i, kemudian dia mengadu kepada qadhi, kepada hakim, bahwa bapaknya tidak mau mewalikan dia dengan alasan bahwa calonnya ini adalah miskin, calonnya tidak ada gelarnya, calonnya lain-lain alasan yang tidak syar'i. Maka kodi memanggil orang tuanya, ditanya, diperintah oleh kodi, nikahkan anaknya. Kalau tetap tidak mau, maka kau yang akan menikahkannya disaksikan oleh orang tua tuanya akwalian yang dicabut. Dan anak tidak dikatakan wali walidain. Kecuali kalau alasan orang tuanya syar'i. Dia memilih pemuda yang tidak sholat. Saya tidak mau mewalikannya. Syar'i. Yang dinasehati adalah wanitanya. Kenapa engkau memilih laki-laki yang tidak sholat? Ya. Pertanyaan berikutnya, bolehkah seorang akhwat menolak pinangan seorang ikhwan atau membatalkan pinangan yang sudah dia terima? Ada, boleh. Di sini saya jelaskan dengan panjang lebar masalah ke-191 apa yang dilarang dan dibolehkan dalam masalah meminang pinangan orang lain sesama muslim ya. Kemudian dalam masalah 192 setelah nador atau dinador tidak jadi meminang khidbah atau tidak jadi nikah itu halaman 118 kemudian dalam masalah 193 masalah 193 dengan judul membatalkan pinangan halaman 122 di sini saya turunkan dengan soal jawab ya boleh karena yang dimaksud dengan nazar dan akan dilanjutkan dengan pinangan, kemudian pernikahan, adanya ketertarikan, adanya suka, adanya keinginan. Kalau seseorang nazar, seorang wanita, dan dia tidak tertarik, atau dia telah meminang belum nazar, kemudian dia nazar, lalu dia tidak tertarik, batal dia batalkan pinangannya atau dia tinggalkan, itu dia terlarang dalam agama. Demikian juga wanita yang telah dikhidbah. Ya, dan dia belum dinazor dan wanita itu belum nazor laki-laki itu. Setelah dia melihat laki-laki itu dia tidak tertarik. Walaupun laki-laki itu saleh, misalnya agamanya bagus, tidak tercela tapi dia tidak tertarik, dia tidak cinta, dia tidak suka. Apa? Karena itu tidak boleh ada paksaan. Boleh dalam agama. Terus. Jadi kalau sudah dipinang, batal itu? Boleh. Sudah dipinang dia ya. Sudah dipinang. Nah, yang menerima pinangan dia sudah terima pinangan atau belum? Itu pertanyaannya. Kan dia dipinggang di khidbah. Sudah diterima atau belum? Karena penerimaan harus tegas dari wali atau dari wanita itu. Kalau wanita itu diam saja berarti belum diterima. Belum dia menerimanya. Yang lain masih boleh meminangnya karena belum ada ketegasan. Ini juga saya jelaskan di pasal tertentu di kitab ini. Kalau sudah diterima oleh walinya dan dia sendiri belum melihatnya, belum menerimanya, kemudian dia batalkan boleh. Atau dia sendiri telah menerimanya. Lalu ada sesuatu sebab dari sekian banyak sebab yang dia menolak atau membatalkan pinangan tersebut, baik dari pihak laki maupun dari pihak wanita. Kadang-kadang alasan itu bisa diungkapkan dengan lisan, kadang-kadang terpendam dalam hati dan dia tidak bisa mengutarakannya, mengungkapkannya dengan lisan. Terus. Pertanyaan berikutnya, bolehkah mengikuti nikah masal dengan alasan gratis? Boleh. Ini kegiatan sosial yang baik menikahkan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan agar terpelihara hubungan mereka dipersatukan dalam kesucian dalam kebersihan yaitu an-nikah bukan dalam kekotoran yaitu azina perbuatan yang bagus yang baik amal sosial Bahkan kita perlu membantu. Membantu. Membantu walimah dan bantu agar pemuda-pemuda kita nikah. Jangan diam. Jangan berhenti di satu tempat. Dan ini yang sangat-sangat dibenci oleh musuh-musuh Islam. Karena dengan pernikahan tercipta masyarakat kaum muslim bertambah banyak. Dengan pernikahan akan lahir anak-anak Islam. Dan alhamdulillah galibnya galibnya semua bicara secara umum laki-laki dan perempuan kaum muslimin subur galibnya beda dengan orang-orang kafir karena mereka seperti hewan kehidupannya seperti binatang Terus. Pertanyaan berikutnya seputar nazar. Apakah boleh seseorang minta wanita yang dilihat itu membuka jilbabnya? Kalau spontanitas boleh. Iya. Lihat. Karena nazar boleh melihat menurut mazhab yang saya pilih, saya terangkan dengan panjang lebar di sini dan menjawab berbagai macam syubhat dari dua pendapat ulama. Apakah nazar khusus melihat muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan ini eh, muka? Muka itu dari sini. Muka. Telinga tidak termasuk muka karena itu tertutup. Jadi dan kedua telah tangan telapak tangan telapak tangan bukan ini saja punggungnya tidak tidak kalau dikatakan telapak tangan termasuk punggung sampai pergelangan umumnya para ulama mengatakan seperti ini jumhur ulama karena kedua ini telah mewakili bagian anggota tubuh yang lain tetapi mazhab ini lemah karena Nabi SAW membolehkan melihat wanita yang akan dinawar meskipun wanita itu tidak tahu. Kan tidak tahu mungkin dalam keadaan dia tidak memakai tudung kepala, dalam keadaan dia terlihat sesuatunya, bertisnya atau lehernya, kan tidak tahu seperti Muhammad bin Maslama bersembunyi melihat dan melihat itu maksudnya untuk menumbuhkan kesukaan, ketertarikan sehingga kuat dorongan untuk meninggalinya. Tentu lebih dari itu. Karena kalau hanya muka dan kedua telapak tangan, itu keseharian yang dilihat oleh kaum muslimin. Karena muka dan kedua telapak tangan bukan aurat dalam Islam bagi wanita. Dan wanita muslimat pada zaman Rasulullah SAW mukanya dan kedua telapak tangannya terbuka. Kecuali istri-istri Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian wanita muslimah tertutup. Tapi yang terbuka.